Bismillah. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah, wa may yudlil fala Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Kamis 11 Maret 2021 bertepatan dengan 27 Rajab 1442 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fikih dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan. Yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-79 masih di bab 8, bab pembatal puasa. Dan di sesi yang ke-79 kita masuk kepada pasal yang keempat, yang mana di pasal yang keempat ini akan disebutkan beberapa perkara yang dikiranya adalah pembatal puasa. Namun yang rajah dia itu bukan dari pembatal puasa. Maka perkara yang pertama telah kita lewati adalah al-hijamah. Maka al-hijamah telah terjadi istilah di antara mereka mengatakan membatal puasa, pembatal puasa. Dan sebagian mengatakan bukan pembatal ataupun ucapan jumhur, bukan pembatal dan ini yang rajih. Dan begitu pun di dalam permasalahan hari ini kita akan masuk kepada permasalahan yang kedua. Apa itu? Kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini yang itu nih dari saudara kita. Fadalu hafizakumullah. Bismillah. Qala al-muallif di kitabih al-akhbar al sahihah fi ahkam siyam Ramadan. Al-amrul awal al ibtihar Maka setelah penulis membahas tentang permasalahan Al-Hijamah dan Al-Hijamah masuk kepada pasal yang keempat maknanya perkara-perkara yang mukhtalafan fih, mukhtalafun fih, apakah dia dari pembatal puasa atau tidak namun yang rojah tidak dari pembatal puasa maka yang pertama adalah al-hijamah Adapun yang kedua adalah beberapa perkara-perkara yang akan disebutkan oleh penulis yang mana pendalilannya dengan tidak adanya dalil. Apa maksudnya pendalilannya tidak adanya dalil? Maknanya al-bara'ah al-asliyah. Dan nanti akan kita bahas. Maka dari perkara yang tidak ada pendalilan yang sahih tentang perkara-perkara di bawah ini adalah bukan dari pembatal puasa. Yang pertama adalah al-iktihal. Apa makna al-iktihal barakallahu fikum? Al-iktihal Definisinya adalah masdar min fi'li ittahala yaktahilu ittihalan. Apa makna ittihal? Masdar dari ittahala yaktahilu. Lalu makna dari ittahala fi'lu madi di sini apa? Darul kohol fil ain. Menyebarkan kohol ismid selak mata di mata kita yang warnanya hitam dari batu tertentu yang faidahnya sangat banyak membersihkan mata dan sebagainya. Maka dzarul kohol fil ain au dallatal ajsan bihi sawa'un kana tajin am litadawi fahada yusama bi al ittihal Maka al ittihal adalah menyebarkan batu ismit, kohel yang dibubukkan ke sekitar mata. Maka di sini untuk pengobatan ataupun untuk zinah perhiasan. Maka dari adat arok mereka melaksanakan perhiasan di mata mereka dengan alkohol. Maka mempercantik untuk suaminya adalah mendapatkan pahala. Maka dari uslub metode kecantikan Arab, perempuan-perempuannya melaksanakan iktihal di mata-mata mereka. Yang mata-mata mereka besar, bagaikan mata sapi, dadar ayam, eh, telur ceplok. Hadis para ulama fi hadhihi masalah ilal bahwa para ulama telah terjadi istilah dalam permasalahan melaksanakan tuhul ataupun celak mata kepada dua perkara. Perkara yang pertama, man yarabi anahu minal mufsidat. Mereka orang-orang yang berpendapat bahwa menggunakan celak itu dari muksidat Makna dari mufsidat adalah dari pembatal. Di saat mereka mengatakan idat tahala bima yasilu ila jawfihi asfara wala buddha bil qada. Maka jika menggunakan selak mata dan sampai kepada kerongkongannya, maka dia harus mengkodok karena batal puasanya. Dan berpendapat seperti ini dari sebagian al-fuqaha adalah Yazid ibnu Sarid atau ini dan Mansur ibnu Al-Mu'tamir dan ibnu Abi Layla dan ibnu Sabramah maka seperti diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak bahwa mereka semuanya mengatakan alkohol itu membatalkan puasa jika masuk kepada kerongkongan. Dan begitu pun pendapat Ibnu Sirin. Disebutkan ini tahalasa imu aftar. Jika melaksanakan kohel di siang hari maka telah berbuka. Dan begitu pun diucapkan oleh Imam Malik. Adapun pendapat yang kedua, lam yufsid lam yufsid siang wa huwa qaul jumhur ulama Al Hasan Al Basri wa Atha Ibnu Abi Rabah Al A'mas dan jumhur ulama yang lainnya. Lalu mana yang rajih? Maka dari bab yang kita pelajari di bab ataupun pasal yang keempat ini, perkara-perkara yang rajah dia bukan pembatal puasa, berarti yang rajah bagi pembicara dan juga bagi penulis adalah ucapan yang kedua. Ucapan jumhur ulama. Tinggal permasalahannya, permasalahannya mana dalil dari jumhur ulama yang mengatakan bahwa istihal menggunakan celak mata bukan dari pembatal puasa. Maka dalil jumhur berdalil dengan baro'atul asliyah. Maka apa itu makna baro'atul asliyah? Maknanya adalah istishabul hukum al Istishabul Istishabul hukmul aql fi adamil ahkam. Fasubutul adam fil madi yujibu dhan adami subut ini fil hal. Fayajibul iktimad ala hada dhan ba'dal fahs. Disebutkan di ilmu usul al-bara'atul asliyah adalah mengambil hukum secara akal dengan kembali kepada zaman terdahulu tidak disebutkan tentang dalil pengharamannya, pembatalnya, maka mewajibkan kita di zaman sekarang untuk juga menafikan perkara tersebut karena tidak adanya dalil dari orang-orang salaf terdahulu. Maka dalil jumhur kita katakan diadami dalil ala isadil iktihal fi nahari Ramadan. Lianna adama dalil huwa hujjah. Dan sering kami dengar dari Syekh kami Mukbil dan Syekh Al-Albani. Ditanya, ya Syekh mana dalilnya tentang perkara demikian dan demikian. Daliluhu bi'adami dalil. Pertama kita bingung. Dalilnya adalah dengan tidak adanya dalil. Eh, ada tidak adanya dalil. Bukankah kita selalu dalil Al-Quran dan Sunnah? Tapi permasalahan ini dalilnya adalah biadami dalil. Ini dia yang dinamakan dengan bara'atul asliyah yang maknanya dalil bahwa iktihal membuat syarat di siang Ramadan itu bukan pembatal puasa dan bukan perkara yang haram misalnya. Dalilnya apa? Dengan tidak adanya dalil. Bingung kan? Dalilnya dengan tidak adanya dalil. Itu dia baru atul asliyah. Maknanya dalil bahwa Iktihal tidak membatalkan puasa karena tidak ada dalil yang membatalkannya. Itu maknanya. Itu dia namanya al-bara'atul asliyah. Dan makna al-bara'atul asliyah bisa jadi ada dalil hadis. Namun setelah diperiksa hadisnya ba'is. Maka ini dia yang dikatakan tidak adanya dalil. Dalilnya dengan tidak adanya dalil. Sekarang saya mau tanya Indah ya Hudaifah. apakah kita diharamkan di bulan puasa untuk tidur setelah duhur? Hmm? Tidak, mana dalil? Sebutkan saya tadi. Dalil luhu diadami dalil. Karena tidak ada dalil bahwa kita dilarang untuk tidur di siang Ramadan. Karena tidak ada dalil maka kita katakan boleh. Lalu mana dalil bolehnya? Dalilnya dengan tidak adanya dalil. Maknanya tidak ada dalil pelarangan. Malah ada kita sebutkan contoh yang lain Apakah termasuk membatalkan puasa bagi orang yang berjalan dengan kakinya tanpa sendal. Batal puasa atau tidak? Jalan ke masjid tanpa sendal di siang Ramadan. Batal puasa atau tidak? Tidak. Mana dalilnya? Daliluhu bi'adami dalil. Seperti itu. Ini dia dinamakan al-bara'ah asliyah. Eh, bi'adami di dalil tentang menggunakan sendal itu. Harus ataupun batal puasa di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis bagi orang yang berjalan tanpa sendal, dia batal puasanya, maka ini dinamakan Al-Bara'ah Al-Asliyah. Maka oleh sebab itu, mana dalil jumhur bahwa iktihal tidak membatalkan puasa, daliluhu bi'adami dalil. Walaysa bimakna anna fil itlaq ala adamil wurud jami'il akbar fi hadhil mas'alah la. Maknanya bisa jadi ada di sana hadis-hadis. Namun hadis-hadis dan asar tidak sahih. Sehingga wujudi keadami. Wujudnya hadis tersebut karena hadisnya do'ifun jiddan maka tidak dipakai. Dan disinilah perkara tentang permasalahan butlan siang menittahala nahar kebanyakan datang dengan hadis-hadis yang baik. Seperti nanti akan kita bahas. Lalu kalau begitu maka pendalilan bahwa al-iktihal hukumnya tidak membatalkan puasa seperti kami sebutkan tadi, daliluhu adami dalil. Maksudnya, karena dalil-dalil yang menyebutkan melaksanakan kohol ataupun celak, celak mata di siang Ramadan, itu membatalkan puasa hadis-hadisnya do'ifun jiddan. Sehingga manal takib ilaiha. Kita tidak menoleh kepadanya sehingga wujudiha miha wujud-wujudnya mereka hadis-hadis yang maudhu tentang permasalahan ataupun hadis-hadis yang baik dan tentang permasalahan al-iktihal di siang Ramadan membatalkan puasa itu kita tidak menoleh kepadanya seakan-akan tidak ada dalil. Maka tentang permasalahan al-bara'ah al-asliyah mana dalilnya? Kita kembalikan kepada ayat Al-Qur'an. Contohnya Allah berfirman, Mafarotna fil kita dimingsi. Maka tidak ada di dalam Al-Quran itu perkara-perkara yang tertinggal dalam permasalahan hukum syari. Maka maknanya di sini, jika al-ittihal itu membatalkan puasa, maka akan disebutkan di Al-Quran ataupun di hadis. Itu maknanya. Pendalilan baru atil asliyah. Contoh yang lain, di dalam surat An-Nahl Allah berfirman, وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ سِبِيَانًا tibyanan شَيْءٍ Maka kami menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Qur'an untuk apa menjelaskan segala hukum-hukum likulli syai' untuk segala sesuatu. Dan masuk kepadanya al-ittihad melaksanakan celak mata maka celak mata jika dia adalah membatalkan puasa akan ada dalil larangannya di Al-Quran dan Sunnah oleh nah, sebab itu telah datang asar dari Mujahid yang Hasan dan telah terdahulu takhrijnya dari ucapan Allah wa nazalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'ai ma amara bihi wa manaha anhu. Apa-apa yang Allah perintah telah jelas dan apa-apa yang Allah larang telah jelas. Maka ini dinamakan pendalilan al-bara'ah al-asliyah. Maka Al-Quran telah selesai penurunannya dan hadis-hadis pun telah selesai dengan wafatnya Nabi, maka agama ini sesuai apa yang ada di zaman Nabi, di mana Allah telah berfirman, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu al islam madinah. Dan Allah telah mengatakan masyarakat nasil kita di syait, tidak ada yang tertinggal dari hukum-hukum kecuali telah disebutkan di Al-Quran wa nazalna alaikal kita wa dan dikulisai dan kami menurunkan kepada kamu wahai Muhammad Al-Quran itu sebagai penjelas dari segala hukum perkara yang kata Mujahid ditafsirkan dengan tafsir yang hasan apa-apa yang diwajibkan dan apa-apa yang dilarang telah disebutkan. Maka ini pendalilan al-bara'ah al-asliyah. Makna dalik al-ittihal melaksanakan sholat di siang Ramadan, kita katakan tidak membatalkan puasa dan bukan perkara yang haram. Mana dalilnya tadi al-baro'ah al-asliyah. Maksudnya, jika memang dia membatalkan puasa dan haram akan disebutkan di Al-Quran dan akan disebutkan di dalam hadis. Di sini tinggal permasalahan. Apakah yang diinginkan dengan al-bara'atul asliyah maknanya tidak ada hadis sama sekali? Jawabnya la fadruba mawar fadruba mawarada al-ahadith. Bisa jadi datang di beberapa kutub sunan wal masanid hadis. Walakin hadis ini dhaif ataupun dhaifun jiddan yang kita tidak menoleh kepadanya. Karena tidak bisa dijadikan hujah. Nah, oleh sebab itu, jika kita rujuk kepada pendalilan mereka yang mengatakan bahwa al-iktihal itu hukumnya membatalkan puasa, fahatu burhanakum in kuntum sadiqin. Hatu. Kemarikan dalil-dalil yang antum anggap in kuntum sadiqin jika kalian menganggap bahwa ucapan kalian benar. Maka di Al-Quran jelas tidak ada. Kemudian mereka mengatakan ada di dalam hadis. hatu burhanakum. Mana hadisnya? Yang pertama, hadis dari Ma'bad Ibni Hauzah. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam amara bil ifnid al-murawwih inda naum bahwa Nabi memerintahkan untuk seluruh kaum muslimin, laki-laki dan perempuan, menggunakan al-ismid al-murawah. Makna al-ismid al-murawah adalah selak mata yang hitam dari batu ismid yang dibubukkan, kemudian dioleskan ke mata untuk zina, perhiasan bagi laki-laki dan perempuan. Maka perempuan-perempuan Arab dan laki-lakinya pun banyak yang menggunakan selak mata dan juga untuk pengobatan yang terkena romat dan yang lainnya. Indah naum di saat sedang tidur kata Nabi. Wakala lihat kaki hisain agar menjauhi orang-orang yang berpuasa. Maksudnya di sini dilakukan di malam hari agar terjauh dari orang-orang yang sedang berpuasa di siang hari. Dan di sebagian riwayat dengan jelas disebutkan, La taftahil bin nahar wa antas Janganlah kalian melaksanakan tuhul di siang hari dan kamu dalam keadaan puasa. Iktahil laylan bil ifnid fa'innahu yajlul basar wa butuh syar. Maka gunakanlah ismid itu di malam hari. Karena dia akan menguatkan pandangan dan akan menumbuhkan rambut yang panjang. Rambut dari mata yang panjang. Maka ini nas kata mereka dari Nabi latak tahil bin Tidak boleh untuk melaksanakan sholat mata di waktu siang hari. Maka di sini dijadikan Isyarat bahwa permasalahan selat mata itu dari pembatal puasa. Dari hadis ini. Hadis Ma'bad Ibnu Haudah. Maka kita katakan pendalilan kalian dengan hadis ini hadis yang sahih jelas lafadznya. Walakin gairu sahih. Akan tetapi sayang tidak sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan juga diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi yang lafadznya di riwayat Ad-Darimi la tahil bin nahar wa anta sha'im. Maka itu riwayat Ad-Darimi. Maka kalimat la tahil apa i'rab tahil fi'il mudhari yang majum bila al-amr. Afwan la nahiyah. Maka la nahiyah jika masuk kepada fi'il mudhari yujimu la taktahil. Idan la guna nahiyah yufidu takrim. Maka haram bagi kalian untuk melaksanakan suhul di siang hari. Dengan dalil la taktahil fi'il mudhari majum bila nahiyah wala nahiyah fi ilmi usul memberikan makna at-tahrim. Idan istidlaluhum bilaf disarif. Pendalilan mereka lafadnya syarih. Jangan melaksanakan iktihal di siang hari Ramadan. Walakin do'if sekali hadisnya. Maka Abu Dawud di saat meriwayatkan hadis ini berkata, Qala liyahya ibnu Ma'in huwa hadisun mungkar yakni hadis al-quhl. Apa yang diinginkan oleh Imam Ibnu Ma'in bila qad munkar bimakna an-nakarah atau fihi tafarrud wa laisa muqabil asyar. Tetapi tafarrud bihadal lafaz liman huwa la yahtamil an yarwiya bimufradihi li ba'si hifdihi aw adalatihi. Maka istilah guna al-munkar diistilahkan oleh Imam Ibn Ma'in dan para ulama Maknanya adalah berkesendirian rawi yang baik. Yang mana lafadznya itu tidak ada dari muhadisin yang meriwayatkan lafaz seperti itu. Sehingga dinamakan mungkar maknanya ini hadis yang aneh. Karena apa? Karena dari rawi yang memang juga keadaannya baik. Maka hadis ini dinamakan mungkar. Dan insya Allah akan kita bahas di kitab Tashilu Mustalahil Hadis. Cara mudah untuk mempelajari ilmu mustalah hadis dari jenis daifun jiddan adalah hadis yang mungkar yang maknanya di sini tafarrada biha adalah liman huwa tamil tamil an yarwiya bimukradihi mufradihi li dha'fi hifdihi au adalatihi au al jahalah yang maknanya berkesendirian seorang rawi yang baik, yang mana tidak ada hadis ini di dunia kecuali datang dari dirinya. Dan jika kita kembali, kenapa Imam Ibnu Ma'in mengatakan hadis ini mungkar? Kita melihat kepada sanad, maka di sanad ini terdapat An-Nu'man Ibnu Ma'bad Ibnu Haudah dari bapaknya, dari kakeknya, Ma'bad ibnu Haudah. Dari Abdurrahman ibnu Nu'man ibnu Ma'bad ibnu Haudah dari bapaknya, dari kakeknya. Maka di sini Rawi yang bernama An-Nu'man ibnu Ma'bad yang meriwayatkan dari bapaknya Ma'bad seorang sahabi maka Nu'man ibnu Ma'bad huwa majhul Orang yang tidak diketahui keadaannya. Lam yuasik husiwab muhibban, Walayar anhu ila ibni. Ila ibnu. Maka dia itu tidak meriwayatkan kecuali anaknya. Abdurrahman ibnu Nu'man. Dan dia tidak ditelusik kecuali Ibnu Hibban dan kita tidak menoleh kepada telusik Ibnu Hibban. Sehingga berkata para ulama seperti Imam Az-Zahabi fil Mizan, "Ghairu ma'ruf." Ghairu ma'ruf dia itu tidak diketahui. Berkat sendirian riwayatan anaknya dari dia. Dan berkata Al-Hafidh Ibn Hajar di kitabnya Taqrib Majhul. Rawi ini Majhul. Wakadalika ilatun ukhra. Ilah yang kedua anaknya Abdurrahman Ibn Nu'man. Dia rawi yang lainul hadis. Hadisnya sangat lunak, baif, lemah. Berkata Abu Hatim Saduq wa do'afahu Ibnu Ma'in. Maka dari sini kita mengetahui bahwa hadis ini tidak ada lafaz kecuali dari sahabat Ma'bad, Ma'bad ibnu Haudah dan tidak diriwayatkan kecuali dari dua rawi yang baik. Pertama dari Abdurrahman ibnu Nu'man ibnu Ma'bad yang mana Abdurrahman di sini lemah hafalannya dan yang kedua bapaknya Nu'man ibnu Ma'bad dia rawi yang majhul. Maka tidak didapati hadis ini di dunia dari sanad-sanad yang lain kecuali dari hadis Haudah atau Ma'bad Ibnu Haudah dan berkesendirian periwayatan bapak dan anaknya yang dhaif ini. Maka itulah Ibnu Hakim mengatakan hadis ini mungkar maknanya hadis yang dhaifun jiddan tidak ada di dunia kewatan kecuali dari mereka yang baik. Maka di sini kenapa dikatakan mungkar? Karena kedua rawi yang tidak kuat periwayatannya ini telah berkesendirian. Tidak didukung oleh muhadisin yang lain dengan lapet ini. Paham sekarang? Apa makna hadis mungkar? Mungkar di bilugah Arabi bimakna an-nakarah. Bimakna berkesendirian Adapun pendalilan yang kedua seperti disebutkan di matan hadis Aisyah. Maka di hadis Aisyah di sini disebutkan Dahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Aisyah hal min kisratin fa'ataituhu bi kursin fa wada'ahu ala fihi Wakala ya Aisyah hal dakhala batni min husay kadzalika qublatus sha'im. Innamal iftaru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Maka di sini pun mereka dikutub-kutub fikih beristidal dengan hadis ini. Maknanya Nabi Muhammad SAW datang kepada Aisyah dan memasukkan sesuatu ke mulutnya tapi tidak menelannya, maka dikatakan, wahai Aisyah, apakah masuk kepada perutku ini? Dikatakan, ada kublah as Maka yang demikian itu mencium kis untuk orang yang berpuasa, maka tidak membatalkan. Inamal iftaru mimma dakhala wa laysa mimma Bahwa sungguhnya yang membatalkan puasa itu perkara yang masuk ke tubuh seperti makanan, minuman, walaisa mimma kharaja, bukan dari perkara yang keluar. Ini dari pendalilan mereka dan juga hadis Ibnu Abbas yang mauquf fil hijamah qala al fitru mimma dakhala wa mimma kharaja au mimma Maka ini adalah dalil yang kedua dan juga dengan asar Ibnu Abbas menjadi dalil yang ketiga. Maka di sini kita jawab istidlal mereka laisa sharih wala sahih. Tidak sharih dan tidak sahih. Maka apa hubungannya? Inamal afkar mimma dakhal wa laisa mimma kharaj. Maka di sanadnya hadis ini adalah hadis yang dhaif. hadis Aisyah didoifkan karena ada jahalatu rawi. Di mana di sanadnya ada Salma dan Salma di sini adalah latu'raf. Rawi yang majhulah tidak diketahui. Dan adapun asar Ibnu Abbas dari riwayat Al-A'mas an Abi Rabian an Ibni Abbas dan Al-A'mas mudallis maka Asar Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Saibah dan Al-Baihaqi di Sunan Al-Kubra juga dhaif. Dan wajib dalalah di sini al-iktihal minal muftirat li'anna tadkhul fil halq. Ini wajah yang mereka inginkan. Sehingga maknanya di sini inamal iftar mimma dakhal. Dan kedua riwayatnya dhaif. Dan selain dhaif juga tidak menjadi pendalilan yang sharih. Di saat kalian sedang melaksanakan selak mata apakah masuk? Nah itulah. Al-Muhim hadisnya dhaif dan juga tidak syarif di sini. Maka karena perkara pendalilan mereka dengan dalil yang mungkar tadi datang dengan lafaz yang syarif dari Ma'bad Ibnu Haudah la taqtahilu bin nahar namun mungkar seperti diucapkan oleh Imam Ibnu Ma'in. Dan datang juga baik dari Asar Ibn Abbas dan dari hadis Aisyah namun pendalilannya kurang jelas inamal aftar mimma dakhala. Bahwa berbukanya seseorang di saat masuk sesuatu. Maka al-iktihal masuk ke perut. Maka di sini pun tidak ada pendalilan yang sahih karena ada hadisnya baik dan syarif. Maka dari sini kita mengatakan permasalahan al-iktihal bukan dari muftirat yang rajih dalilnya mana dalilnya bi adami dalil dalilnya dengan tidak adanya pendalilan yang mengharamkan ataupun mengatakan iktihal itu adalah pembatal puasa. Kita katakan dalilnya dengan tidak adanya dalil bukan tidak ada semuanya tidak ada. Kita katakan ada, namun dalilnya baik. Seperti tadi di Sunan Abi Daud dari Ma'bad Ibnu Hawilah hadisnya mungkar. Jangan melaksanakan kohol di malam hari. Dan di hadis Aisyah dan hadis Ibnu Abbas bahwa perkara pembatal puasa itu yang masuk ke perut. Nah, sekarang menggunakan sholat masuk ke perut apa tidak, silahkan dijawab sendiri. Maka kita katakan permasalahan al-istihal bukan dari perkara pembatal puasa, Lalu mana dalilnya? Dalilnya bi adami dalil. Seperti ucapan Allah mafarratna fil kitab min min syai' wa nazalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Ini dia pendalilannya. Maka selesailah permasalahan al ittihal wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum.